Kiat-kiat khusyuk di dalam salat kaum muslimin rahimakumullah semua kita tentu tahu tentang hukum salat dan keutamaan salat di dalam Islam setiap kita tentu punya pengalaman-pengalaman khusus di dalam salat ada di antaranya yang merasa nyaman ketika melaksanakan sholat. Sebahagian kaum muslimin ada yang merasa bahwasanya sholat ataupun tidak sholat tidak ada pengaruh pada diri mereka karena mereka menganggap bahwa salat ini adalah merupakan sebuah beban. Sebagian lagi melaksanakan salat hanya sebatas untuk melepaskan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada niat atau keyakinan di dalam hatinya bahwasanya salat ini memiliki manfaat-manfaat yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya dan apabila kita lihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para salafus saleh dari kalangan sahabat ataupun generasi-generasi selanjutnya kita akan temukan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang betul-betul menikmati betul-betul merasakan kenikmatan dari salat yang mereka laksanakan. Apa sebabnya? Di antara sebab-sebabnya adalah tatkala mereka telah berhasil untuk melaksanakan salat tersebut sesuai dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena mereka telah berhasil untuk melaksanakan salat tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan yang diantara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam salat adalah al-khusyuk. Setiap kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam salat. Meskipun kita tahu dan sadar bahwasanya kekhusyuan tersebut bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang penting Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan salat tersebut dengan khusyuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga perintahkan umatnya untuk melaksanakan salat tersebut dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya puji orang-orang yang melaksanakan salat tersebut dengan khusyuk. Bagaimana caranya? Atau sebelum kita lanjutkan tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat, kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah untuk khusyuk adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Perintah untuk khusyuk di dalam salat adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji tentang orang-orang yang khusyuk di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Siapa mereka orang mukmin yang berbahagia tersebut? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un yaitu mereka-mereka yang di dalam salatnya khusyuk atau mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. di dalam hadis lain di dalam dalil lain itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsu salawatin افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عهد على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه Artinya lima salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memperbaiki wuduknya untuk melaksanakan salat berwudu sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallahunna liwaqtihinna. Kemudian melaksanakan salat-salat tersebut pada waktu-waktunya. waktu waktunya wa atamma ruku'ahunna kemudian dia menyempurnakan rukuknya wa khusyu'ahunna dan khusyuknya kana lahu 'ala Allah ahdun ay lahu maka Allah Subhanahu wa taala punya janji untuknya agar mengampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk orang-orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allah 'ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzaba. Barang siapa yang tidak melaksanakan maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya janji untuk mereka. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan ampunkan. Akan tapi apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengadab mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan adat. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'" ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه غفر له ما تقدم من ذنبه Barang siapa yang berwudu Kemudian ia perbaiki wudunya Kemudian salat dua rakaat dengan betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan wajahnya ghufir lahu ma taqaddama min dzambih maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah sudah. Dalam riwayat lain dikatakan illa wajabat lahul jannah barang siapa yang berwudu dengan wudu yang baik kemudian melaksanakan salat dua rakaat dengan sepenuh hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu khusyuk maka wajib untuknya surga kata Rasulullah SAW. Ayat yang telah kita bacakan tadi dan hadis ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala Orang-orang yang melaksanakan sholat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa seperti yang telah disebutkan di dalam ayat dan hadis tersebut adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Untuk itu pula lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita atau melarang kita tentang beberapa hal yang apabila kita langgar itu semua akan dapat mengganggu kekhusyuan kita di dalam salat. Untuk khusyuk ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syariatkan beberapa hal bagi setiap musallin orang-orang yang akan melaksanakan salat agar mereka perhatikan supaya salat-salat yang mereka lakukan tersebut dapat dilaksanakan dengan khusyuk atau tidak terganggu kekhusyuannya. Kita mungkin tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat dalam keadaan menahan kentut atau buang air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, La yaqbalullahu salata ahadikum atau la yusalli ahadukum wa huwa yadfa'uhu al-akhbathan. Janganlah salah seorang di antara kalian salat sementara dia dalam keadaan menahan al akbatan. Apa al akbatan itu? Dijelaskan oleh para ulama yaitu menahan angin atau menahan buang air baik besar ataupun kecil. Karena bagaimana seseorang akan khusyuk di dalam sholatnya, bagaimana seseorang akan bisa melaksanakan sholat dengan nyaman sementara dia dalam keadaan seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga larang seseorang untuk datang ke masjid tergesa-gesa berlari. Apa sebabnya? Karena yang demikian ini juga dapat membuat seseorang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Suatu ketika ada seseorang yang datang masuk ke masjid di saat kaum muslimin telah memulai sholat Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rukuk bersama para sahabatnya, karena ingin cepat dia pun rukuk dari tempat dia mendapatkan rukuk itu kemudian terus berjalan masuk tempat. Selesai dari salat, selesai salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang tersebut dan mengatakan Zadakallahu hirfan wala ta'ud. Setelah menegurnya, melarangnya apabila seorang datang untuk melaksanakan salat hendaklah dia datang dalam keadaan tenang kemudian untuk kali ini tidak apa-apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat kepada engkau untuk beribadah. Akan tapi cara yang seperti ini jangan diulangi lagi. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergesa-gesa untuk datang sholat. Apa sebabnya? Karena ketika seseorang datang tergesa-gesa untuk melaksanakan sholat, mungkin akan sesak nafasnya. Sehingga ketika membaca ayat-ayat di dalam sholatnya, ia tidak akan bisa membacanya dengan baik sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan sulit untuk mentadaburi makna ayat-ayat tersebut. Apa sebabnya? Karena dia dalam keadaan yang tidak nyaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga larang untuk datang ke sholat, untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat dalam keadaan bau yang tidak baik. Setelah makan bawang baik merah ataupun putih. Bawang merah atau bawang putih. Apa sebabnya? Tanpa mencuci, tanpa membersihkan mulut terlebih dahulu. Apa sebabnya? Karena bau-bau ini akan dapat mengganggu orang yang berada di sebelahnya. Bahkan di dalam hadis tersebut sampai-sampai malaikat pun tersiksa. Kenapa? Karena bau tersebut sehingga ia tidak bisa untuk melaksanakan salat dengan nyaman, sehingga dia tidak bisa untuk khusyuk di dalam salat. Bagaimana dia akan khusyuk di dalam salatnya? Sementara orang yang berada di sebelahnya memiliki bau yang sangat luar biasa. Itu kita alami ya. Kira-kira kalau ada yang datang sampai mau supra, baunya tidak karuan. Ingin rasanya untuk keluar dari sholat, maksud saya. Iya. Mau keluar, takut orang singgung nggak keluar dia nggak tahu diri pula Ain. dan itu kita alami juga sebahagian kawan-kawan dulu ketika kuliah ketika kita sholat di kampus ada yang habis main bola itu di padang pasir langsung berwudhu dan masuk masjid subhanallah dia berasal dari sebuah negeri yang Allah SWT takdirkan mereka punya bau badan yang tidak nyaman. Ditambah lagi suasana itu, keringat dan debu padang pasir. Karena trauma, kita coba untuk mencari setiap kali sholat di kampus pada waktu itu, kita cari tempat-tempat yang aman. Apa coba untuk menghindari itu? Tapi suatu ketika Allah takdirkan setelah kita mencari tempat yang aman itu, dia datang. Habislah saya. di dalam salat. dia Allah. Akhirnya yang lain-lain terpikir. Berusaha untuk keluar. Dia tersinggung lagi. Tidak keluar. Ini masih rokaat pertama. Ya Allah. Ah, ini bahayanya. Ini mudaratnya. Dia akan membuat orang yang berada di sebelahnya sulit untuk khusyuk di dalam salatnya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang bagi orang-orang yang baru makan bawang merah atau bawang putih. Man akala saum awil batal fala yaqrabanna masjidana Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka jangan dia mendekati masjid kami tempat kami sholat. Sesungguhnya malaikat fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sungguhnya para malaikat tersiksa dengan apa-apa yang menyiksa manusia. Apa di antara yang menyiksa manusia yaitu bau-bauan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga marah ketika di hadapannya ditemukan gambar-gambar di saat dia melaksanakan sholat. Apa sebabnya? Karena ini juga dapat mengganggu kekhusyuan seorang di dalam sholat. Menyibukkan hati orang. Membuat orang yang melihat gambar tersebut sibuk. Sedang baca ayat. Apalagi dia makmum kan. Mendengarkan bacaan imam saja. Di belakang kawan yang di depannya ada gambar-gambar. Lidah menjulur. Apa namanya? Mungkin samar-samar lagi. Akhirnya main tebak-tebakan di dalam sholat. Ini nampaknya gambar ini mungkin. Nah, <laughs> di dalam sholatnya. Terganggu sholat seorang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah karena itu. Dan banyak riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk masuk dalam keadaan salat dan masuk salat dalam keadaan betul-betul sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terganggu dengan yang lain-lain. Nah, ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, Rahimahumullah. Ada beberapa hal yang dapat mengantarkan seseorang atau dapat membantu seseorang agar dia bisa khusyuk di dalam salatnya. Dan tentunya setiap kita ingin berkeinginan mendambakan agar sholat-sholat yang kita laksanakan dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Karena betapa terharunya kita ketika kita membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atau para ulama. Ketika kita membaca bagaimana mereka bisa merasa nikmat dengan sholatnya Bagaimana mereka bisa merasa tenang dengan sholat tersebut. sholat adalah merupakan rahah. Sesuatu yang dapat mengistirahatkan mereka dari kesibukan-kesibukan Bahkan di dalam sebuah riwayat dalam salah satu perjalanan perang dikisahkan bahwasanya ada di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbad dan Ammar diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga-jaga pada satu malam karena melihat tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan bahwa hanya ada musuh yang akan menyerang. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk beristirahat, memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan, tenaga, dan memerintahkan yang lain untuk tetap berhati-hati, berjaga-jaga, piket malam, yaitu abad dan Ammar. Lihat bagaimana sahabat ini larut di dalam sholatnya. Tatkala malam berjalan berlalu Abbas dan Ammar pun akhirnya bermusyawarah tatkala melihat tidak ada gejala-gejala bahwasanya ada musuh yang mengintai atau tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya mereka bermusyawarah bagaimana kalau seandainya kita manfaatkan juga untuk beristirahat, mengumpulkan tenaga sehingga ketika perang besok kita bisa berperang dalam keadaan memiliki persiapan tenaga yang cukup. Akhirnya disepakatilah dan Ammar pun istirahat terlebih dahulu tidur. Tatkala suasana nampaknya aman-aman saja, Abbas pun memanfaatkan waktu itu untuk sholat. Sholat bertakbir Allahu Akbar. Tatkala dia larut di dalam sholatnya, barulah musuh-musuh yang ternyata mengintai menyerbu memberondong kaum muslimin dengan anak panahnya sehingga abad yang ketika itu ada terkena susukan anak panah berkali-kali akan tapi beliau enggan untuk memutus sholatnya sampai anak panah tersebut menghunjam tubuhnya berkali-kali dan darah berceceran tubuh pun melemah barulah ia membangunkan Ammar yang tidur di sebelahnya seraya berkata ya Ammar um makani papat wahai Ammar bangunkan uh, bangun bangun karena sesungguhnya aku telah terkena. Ketika Ammar bangun, ia pun kaget melihat anak panah yang banyak di tubuh Abbad. Dan bertanya kepada Abbad, kenapa tidak engkau bangunkan aku terkala anak panah yang pertama kali mengenai tubuh engkau? Kata Abbad, tadi saya tengah larut di dalam salat membaca ayat-ayat Allah yang berkenaan tentang neraka nar atau Sorga Dan saya enggan untuk memutusnya. Apa? E, kasihan rasanya untuk dipotong. Tidak enak. Makanya saya teruskan, saya lanjutkan. Dan ini pula lah riwayat, cerita seperti ini pula lah, riwayat seperti ini pula lah yang dijadikan oleh sebagian para ulama bahwasanya darah keluar dari manusia tidak membatalkan tidak membatalkan salat. Ini Abbas bagaimana orang sahabat dan juga banyak sahabat-sahabat yang lain yang betul-betul menikmati salat merasakan betapa nikmatnya mereka tatkala mereka di dalam salat apa sebabnya? Karena dia tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Bagaimana seseorang tidak akan bangga ketika dia tahu bahwa dia berdialog dengan zat yang sangat ia hormati dan ia cintai. Jangankan dengan Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan pejabat-pejabat biasa-biasa saja kadang-kadang muncul rasa bangga di dalam diri kita. Kalau bisa diabadikan, diabadikan. Kalau kita bisa minta TV yang menyoting untuk menyerahkan kasetnya kepada kita mungkin kita akan minta untuk diabadikan pertemuan saya dengan Gubernur Riau tanggal sekian dan sekian disimpan. Kenapa? Karena ada rasa bangga ketika berdialog dengan orang-orang yang kita hargai, yang kita hormati. Apalagi ini adalah merupakan dialog antara seorang hamba dengan rohnya. Akan tapi kadang-kadang itu tidak muncul atau tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin sehingga mereka tidak merasakan nikmatnya salat tersebut. Kembali kita kepada apa yang ingin kita sampaikan. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan sebutkan beberapa kiat-kiat atau cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama menyimpulkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita. Kiat-kiat yang kita maksud adalah kiat-kiat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kiat-kiat yang memang ada dasarnya baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kiat-kiat agar khusyuk. Kiat-kiat yang dibuat-buat. Sekarang ada pelatihan kolat khusyuk. Dibuat-buat Sehari tuntas. Insyaallah setelah itu bisa khusyuk langsung. Bahkan tidak sampai sehari. Dan bahkan itu sekarang menjadi trennya para pejabat. Instansi ini mengundang atau pemerintahan kota ini mengundang pejabat-pejabat yang sebelumnya untuk menghadiri pelatihan salat khusyuk sehari. Setelah itu dirusak dengan maksiat-maksiat yang lain bertahun-tahun. Mana ada manfaatnya? Pelatihan sehari, tidak sampai dua sehari. Maksiat berbondong-bondong menyerang. Tidak akan tercapai. Ditambah lagi kiat-kiat ini bukan kiat-kiat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagian Nah, kiat-kiat yang kita maksud adalah kiat-kiat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama yaitu bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat dengan persiapan yang baik. mulai dari ketika muadzin datang berkumandang mengumandangkan azan diikuti apa yang dikatakan oleh muadzin yang hadir ke masjid ke tempat untuk melaksanakan sholat lebih awal kemudian setelahnya berusaha untuk bersiwak karena ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat." Kalaulah tidak menyulitkan bagi umatku, pasti aku akan wajibkan bagi mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Bersiap-siap sebelum sholatnya dengan siwak. Kemudian mempersiapkan diri dengan pakaian yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal yang demikian. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Bani Adam Khudu zinatakum inda kulli masjid Wahai Bani Adam Bawalah Pakailah perhiasanmu Ketika kamu akan pergi ke masjid Untuk melaksanakan salat Meskipun sebagian para ulama menafsirkan di antara penafsiran ayat ini yaitu menutup aurat. Memakai pakaian yang baik yang tentunya yang lebih diutamakan pertama kali yang menutup aurat. Kemudian kalau kalau seandainya ada yang kriteria baik di atas itu lagi maka kita laksanakan, kita upayakan. Tidak hanya sekedar menutup aurat, akan tapi Tentu setiap kita punya pakaian-pakaian kesenangan atau yang sangat kita sukai, yang sangat kita cintai. Pakai pakaian-pakaian tersebut tatkala kita akan melaksanakan salat. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian Yang kedua yaitu at-tama'ninah di salat. Tama'ninah di dalam salat. Tenang. Tama'ninah di dalam salat. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika tatkala melihat seseorang yang sholat tidak memenuhi syarat-syaratnya di antaranya pemaknina tergesa-gesa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk diulangi sampai beberapa kali Rasulullah Wasallam suruh untuk diulangi sampai-sampai orang tersebut berkata Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadha. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa melaksanakan yang lebih baik lagi daripada ini. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, apabila kamu ingin melaksanakan salat, akan melaksanakan salat, maka wudhu terlebih dahulu, sempurnakan wudhu kamu, kemudian setelah itu menghadap ke kiblat dan bertakbir Kemudian baca ayat. Kemudian setelah itu ruku sampai sempurna seluruh anggota tubuhmu di saat ruku itu. Setelah itu baru bangkit untuk iktidal. Sampai sempurna pula setiap anggota tubuh atau otot-otot atau tulang belulang kembali kepada posisinya semula. Kemudian sujud begitu pula. Duduk di antara dua sujud dan seterusnya sampai salam. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sungguhnya tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian sampai dia melaksanakan hal yang demikian. Tamak artinya tidak tergesa-gesa di dalam sholat. Betapa banyak kita melihat kaum muslimin yang terburu-buru di dalam sholat mereka. Ingin cepat. Bahkan kadang-kadang kita berpikiran apakah dia membaca bacaan-bacaan sholat atau tidak di dalam sholatnya. Apa sebabnya? Karena cepatnya dia di dalam sholat. Dan ini tentunya bertentangan atau berlawanan dengan tamak yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aswa unnas sariqatan, alladhi yasriqu min salatih." Al ya Rasulullah, kaifa yasriq Qal la yati yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Sungguhnya orang yang paling jelek pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri di dalam sholatnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya atau sujudnya. Sujud belum lagi anggota-anggota tubuh itu mengambil posisinya masing-masing, atau sudah duduk. Belum sempurna duduk, atau sudah sujud lagi. Dan begitu seterusnya. Dan ini tentunya akan merusak kekhusyuan seseorang dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga yaitu kurul maut. Mengingat mati di dalam sholatnya. Kalaulah seandainya kita tahu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ah, sholatlah kamu sekarang. Ini adalah salat kamu yang terakhir, setelah ini mati lagi. <laughs> Mungkin akan nangis sejadi-jadinya mungkin ya. akan tamat surah Al-Baqarah mungkin dibaca menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengingat kematian di dalam salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang dinukil oleh Syekh Albani dikatakan oleh pengarang kitab di dalam Al Silsilah As Sahihah udkuril الموت في salatik fa inna إذا ذكر الموت في صلاته fi أن la harijun ayyuhsina صلاة wa salli يظن rajulin la yadhunnu yusalli Ingatlah kematian di dalam salatmu Sungguhnya seseorang apabila mengingat kematian di dalam salatnya ia pasti atau yang demikian itu sangat pantas baginya momen seperti itu sangat pantas baginya untuk memperbaiki sholatnya berusaha untuk memperbaiki sholatnya memperbagus sholatnya dan sholatlah seperti sholat seseorang yang ia tahu bahwasanya dia tidak akan sholat setelah ini lagi setelah ini akan mati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan demikian. Apa sebabnya? Karena yang demikian tersebut akan dapat memotivasi seseorang untuk khusyuk di dalam salatnya. Dan di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kumta fi salatika fasalli salatan wadhi". Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat, maka salatlah seperti orang yang akan berpisah, yang akan mati. Ini di antara itu mengingat kematian di dalam salat. Kemudian di antara hal-hal lain yang juga dapat mendorong seorang untuk khusyuk di dalam salatnya, mentadaburi ayat-ayat yang dia baca atau zikir-zikir yang ada di dalam salat kemudian berusaha untuk bisa menampakkan eh, pengaruh-pengaruh atau untuk bisa terpengaruh di dalam di dalam salatnya tersebut ketika dia membaca bacaan-bacaan salat, ketika dia sadar bahwasanya ia telah mengucapkan sami Allahu liman hamida atau Allahu akbar. Allah yang maha besar. Apa pengaruh dari bacaan tersebut untuk salatnya? Ia akan merasa terdiri kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang mendatangkan kesombongan pada seseorang akan lenyap mudah-mudahan ketika dia sadar dan tahu paham makna Allah Akbar tersebut. Berusaha untuk bisa menghayati bacaan-bacaan salat tersebut. Di antara hal-hal yang dapat membantu seseorang untuk bisa mentadaburi makna ayat-ayat yang ia baca yaitu mengulang-ulangi bacaan ayat-ayat yang dia baca. Tentunya ayat-ayat yang membuat ia tersentuh ketika membaca tentang surga, ketika membaca tentang neraka, atau tatkala dia baru mendapatkan nikmat dari Allah kemudian membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan nikmat berusaha untuk ia ulang-ulang sehingga yang demikian tersebut akan dapat membantunya untuk bisa mentadaburi makna ayat-ayat tersebut. Dan itu dilakukan oleh para salafus saleh Radiyallahu anhum ajma'in. Dan bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah riwayat dari Hudzaifah Beliau berkata, "Sallaitu ma'a Rasulullah SAW zata lailatin." Suatu ketika aku salat bersama Rasulullah saw di malam hari. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Apabila beliau membaca ayat yang mengandung tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila beliau membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah doa, maka dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah ta'awud berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinukil bahwasanya riwayat ini itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail. Itu salat sunat. Karena ada perbedaan antara salat sunat dengan sholat wajib dalam masalah keketatan hukum. Di dalam sholat wajib, hukum-hukum sholat lebih ketat dibandingkan dengan sholat sunat. Maka seorang ketika dia melaksanakan sholat sunat bertindak Boleh tidak dia baca doa bertindak Alhamdulillah. Dalam sholat dia baca Alhamdulillah. Boleh nggak? Boleh. Bagi orang yang bersin itu boleh dia untuk berdoa. Bukan berarti bagi orang yang mendengarkan boleh untuk membaca Alhamdulillah. Ya bagi orang yang bersin ada riwayat yang menerangkan bahwasanya salah seorang sahabat ketika bersin dia membaca itu dan itu didiamkan yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam sholat sunat seseorang boleh duduk meskipun dia mampu untuk berdiri, akan tapi itu tidak sah bagi orang yang mampu untuk berdiri dalam sholat wajib. Atas dasar ini pula lah sebagian para ulama membolehkan seseorang untuk sholat dengan melihat mushaf Al-Quran. Kalau seandainya yang demikian itu lebih memudahkan dia untuk khusyuk di dalam salat. Kalau lebih memudahkan, silakan. Tapi kalau ternyata menyulitkan, maka lakukan sesuatu yang lebih bisa membawa kita untuk bisa khusyuk di dalam salat. Payah rasanya membawa mushaf karena mushaf yang ada besar di masjid itu Nah, jangan pula dipaksa kan? Nah, ini gelasnya namanya kok empat ya. Enak juga kayak gini nampaknya. Udah pegang besar. Ada boleh rukuk orang tak orang nah, macam mana kan tak ini kena marah orang sebelah nanti juga Al-Quran masa ditaruh di bawah mau dipegang bayangannya Jadi, kalau seandainya itu menyulitkan kita untuk khusyuk maka jangan laksanakan tapi kalau lebih memudahkan untuk khusyuk, silakan laksanakan. Itu fatwa sebagian para ulama. Diperbolehkan. Apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki hafalan yang panjang, banyak. Sementara imam membaca ayat-ayat yang panjang. Apa yang dibaca Ustaznya? Panjang kali nampaknya bisa juga dia menghafal sepanjang ini. Astagfirullah. Nah, yang itu yang terpikir dalam salat tadi. Nah. Hebat lah Ustaz ini apa Nah. Dilihatnya Al-Quran. Akhirnya apa yang dibaca Ustaz itu diiringnya terus. Sehingga dia tambah khusyuk dalam sholatnya. Lebih fokus dalam sholatnya. Maka silakan lakukan itu. Daripada dia memikir yang tidak dari kayak orang bercanda aja dalam sholatnya. itu Nah, laksanakan. Itu dalam sholat sunnah. Makanya ini yang kita katakan tadi itu diriwayatkan bahwasanya itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW tatkala sholat sunnah. Dan banyak kiat-kiat lain, masih ada kiat-kiat lain yang disebutkan oleh pengarang kitab, disebutkan oleh para ulama agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena katanya dua kali pertemuan sama ya. Insya Allah Eh, pada ahad yang akan datang kita akan lanjutkan untuk membahas tentang kiat-kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat-sholat kita sehingga sholat-sholat yang kita laksanakan dapat berguna dan membawa pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja untuk kajian pada hari ini karena judulnya belum selesai. Nggak usah ditanya dulu. Ditanya nanti kalau sudah selesai. Iya. Itu saja. Subhanallah Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.